Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah menyuruh orang-orang yang beriman untuk banyak mengingat Allah Swt. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengingat Allah Swt. wa taala dengan ingat yang banyak Perintah dari Allah SWT kepada kita semua Semua orang yang beriman Baik laki-laki maupun wanita Untuk memperbanyak zikrullah Dan, dan zikir kepada Allah SWT Terbagi menjadi dua Di sana ada zikrun mutlak mengingat Allah SWT yang sifatnya adalah mutlak artinya tidak diikat dengan waktu tidak diikat dengan tempat tidak diikat dengan bilangan maka ini dinamakan dengan zikrun mutlak yaitu zikir-zikir yang mutlak Seperti misalnya ucapan Subhanallah Atau Alhamdulillah Atau La haula wala Quwata Illa Billah Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Maka ini adalah zikir-zikir mutlak Silahkan kita memperbanyak kapan saja Di mana saja Dan berapa bilangan pun yang kita inginkan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih Alhamdulillah Tamla'ul mizan Ucapan Alhamdulillah Itu memenuhi timbangan Yaitu timbangan amal kebaikan di akhirat ucapan kita Alhamdulillah Ini adalah zikrullah yang mutlak Yang Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Alhamdulillah Ini memenuhi timbangan kebaikan di akhirat Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma baina samawati ma baina samawati wal ard dan ucapan subhanallah dan juga alhamdulillah ini memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Ucapan kita subhanallah, alhamdulillah di sisi Allah Subhanahu wa taala ini pahalanya besar. Tamla'ani ma baina samawati wal ard. Memenuhi apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Kalimatani Khafifatani ala lisan Thaqilatani fil mizan Habibatani illa rahman Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil azim Dua kalimat Yang ringan di lisan Thakilatani fil mizan Akan tapi berat Timbangannya Habibatani ila rahman Dan sangat dicintai oleh Allah SWT Apa dua kalimat tersebut Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Dan ada sini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Ini adalah contoh-contoh di antara zikir-zikir mutlak yang hendaknya kita berbanyak dimanapun kita berada kapan saja tanpa ada bilangan tertentu dinamakan mutlak karena tidak diikat dengan sesuatu apapun termasuk diantaranya adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW maka beliau SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang bersalawat sekali kepada beliau maka Allah SWT akan bersalawat kepadanya 10 kali Ini adalah termasuk zikir yang mutlak Dan di sana ada zikir yang muqayyad Yaitu zikir yang sudah diikat Diucapkan di tempat yang sudah ditentukan oleh syariat atau di waktu yang sudah ditentukan oleh syariat atau sudah diikat dengan bilangan-bilangan tertentu maka ini dinamakan dengan zikir muqayyad yang sudah diikat dengan sifat-sifat tertentu dan kewajiban seorang muslim dan juga muslimah adalah melaksanakan zikir muqayyad tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Baik caranya lafadznya, Tempatnya Waktunya Ataupun bilangannya Karena zikir-zikir tersebut Adalah zikir-zikir yang muqayyad Sudah diikat sifatnya Di antaranya adalah misalnya Zikir sebelum tidur Zikir setelah tidur Zikir sebelum makan Zikir setelah makan Zikir sebelum Memasuki kamar mandi Keluar dari kamar mandi Zikir sebelum mendatangi istri Zikir ketika keluar rumah Maka ini adalah zikir-zikir yang muqayyad Hendaklah kita Berpegang dengan sifat-sifatnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah zikir setelah sholat, yaitu zikir-zikir yang disyariatkan untuk dibaca setelah sholat lima waktu. Dan ini ya termasuk zikir-zikir yang muqayyad yang sudah terikat lafat-lafatnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan sudah beliau ajarkan demikian pula bilangan-bilangannya oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah hendaklah berusaha untuk mengetahui dan mempelajari zikir-zikir setelah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan bersama-sama pelan-pelan mempelajari tentang zikir setelah salat ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang telah datang kepada kita yang sebagiannya ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim dan sebagiannya ada di dalam sahih Muslim dan juga di dalam kitab-kitab hadis yang lain yang telah dinilai sahih oleh para ulama ahli hadis. Dan di depan saya ada beberapa lembar dari zikir-zikir tersebut akan saya bagikan dan mohon maaf karena jumlahnya terbatas oleh karena itu tidak bisa mencukupi untuk semua di tempat ya Pak tempat aja sepertiga di sana belakang Pak Ustaz belakang untuk belakang belakang belakang belum ya yang belum dapat insya Allah besok Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir setelah sholat telah datang di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan hukum melakukan zikir setelah sholat adalah mustahab yaitu dianjurkan. Dan sepengetahuan saya tidak ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya zikir setelah sholat hukumnya adalah wajib. Ini adalah hukumnya sunnah mustahabbah apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala dan apabila kita tinggalkan maka seseorang tidak berdosa. Dan zikir setelah salat ini disunahkan baik ketika kita dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Maka zikir ini disunahkan. Dan disunahkan baik laki-laki maupun wanita. Di antara zikir yang disunahkan ketika setelah sholat adalah apa yang datang di dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu di mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dahulu Rasulullah SAW setelah beliau melakukan salat istaghfara thalathan maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar tiga kali. Wa qala kemudian beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram Salah seorang rawi yang bernama Al-Walid bertanya kepada gurunya yaitu Al-Auza'i Murid ini yaitu Al-Walid ketika mendengar hadis ini dari gurunya Dia bertanya Kaifal istighfar Wahai guruku Bagaimana cara Rasulullah SAW Mengucapkan istighfar Karena hadisnya berbunyi Dahulu Rasulullah SAW Apabila sudah selesai sholat Beliau beristighfar tiga kali Sementara lafad istighfar Ini banyak seorang mengatakan Astaghfirullahaladzim Dia beristighfar Seorang mengatakan Allahumma gfirli Dia juga beristighfar Mengatakan Rabbi Juga dinamakan istighfar Maka Al-Walid bertanya kepada gurunya Kaifal istighfar Bagaimana cara beristighfarnya Rasulullah SAW setelah sholat Maka Al-Auza'i mengatakan Qala taqulu Engkau mengatakan Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Tiga kali Maka ini adalah cara Rasulullah SAW Mengucapkan istighfar Setelah beliau melakukan sholat lima waktu Menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara zikir yang disunahkan adalah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau. Dan makna dari astagfirullah Aku meminta ampun kepada Allah SWT Aku memohon Al-Maghfirah Dari Allah SWT Dan makna dari istighfar Atau istighfar Ini mengandung dua makna Orang yang mengatakan Astagfirullah Aku meminta maghfirah dari Allah SWT maka makna yang pertama Berarti dia meminta supaya Allah SWT Menghapus segala catatan dosanya Meminta kepada Allah Supaya dosanya dihapuskan Karena dosa yang kita lakukan Dicatat oleh para malaikat Si Fulan pernah memandang sesuatu yang haram pada hari ini Melakukan sesuatu yang haram pada hari ini Semuanya dicatat Ketika kita minta ampunan dan maghfirah dari Allah SWT Berarti kita meminta kepada Allah Supaya Allah SWT menghapus catatan tersebut Dihapus bersih Dari buku catatan amal dan apabila dihapuskan Maka tidak akan ditanya Di hari kiamat Dan tidak akan diadab Dengan sebab dosa tersebut Ketika kita mengatakan Astagfirullah Maka maknanya adalah kita memohon kepada Allah Supaya Allah SWT menghapuskan dosa-dosa tersebut Menghilangkan dari catatan-catatan amal kita ini yang harus kita pahami Kemudian di antara makna istighfar Yang kedua Adalah meminta kepada Allah SWT Supaya dosa kita Ditutupi Dan tidak dibuka Aibnya Di antara manusia Seorang ketika mengatakan Astagfirullah aku meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala maka mananya aku meminta kepada Allah supaya Allah menutupi segala dosa-dosaku tidak dibuka aibnya di antara manusia ini adalah makna dari istighfar setelah kita melakukan sholat kita membaca Astaghfirullah tiga kali Dan kita pahami maknanya dan ini yang dimaksud dengan zikrullah Bukan hanya sekedar lisan Dan ucapan Yang dikatakan Tetapi adalah Ucapan yang kita pahami maknanya Kemudian mengatakan Allahumma antasalam Ya Allah Engkau adalah assalam. Assalam ini adalah nama Di antara nama-nama Allah SWT yang maknanya adalah yang maha memberikan keselamatan. Kita mengatakan Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah zat yang memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Wa minka salam dan dari mulah keselamatan. Artinya keselamatan bukan dari selain Allah Subhanahu taala bukan dari benda yang digantungkan atau benda yang dikalungkan atau apa yang disabukkan maka itu semua adalah makhluk yang tidak memberikan keselamatan kepada kita ketika kita mengatakan wa minkas salam berarti kita telah berikrar bahwasanya keselamatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta artinya adalah ta'alaita. Yaitu maha tinggi engkau ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram wahidat yang memiliki al jalal yaitu kebesaran wal ikram dan juga kemuliaan. Ini adalah di antara zikir yang disunahkan Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam Wa minka salam Tabarakta ya dal jalali wal ikram Kemudian yang kedua Di antara Zikir yang dibaca setelah sholat Apa yang datang dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Atau beliau membaca setelah mengucapkan salam Beliau membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul alhamdu, Wahuwa ala kulli syai'in qadir La hawla Wala quwata illa billah Wala na'budu Illa iyah Lahul ni'mah Walahul fadlu Walahul thana'ul hasan La ilaha illallah Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah." Beliau radhiyallahu anhu yaitu Abdullah bin Zubair salah seorang sahabat Rasulullah Sallam, beliau mengatakan dahulu Rasulullah Sallam mengeraskan suara beliau dengan zikir ini setelah beliau melakukan salat yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula la quwata illa billah la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahu thanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Menunjukkan bahwasanya di antara yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah sholat lima waktu adalah zikir ini. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. La ilaha ini adalah penafian Tidak ada sesembahan yang berat disembah Illallah adalah pengecualian Penetapan Kecuali Allah SWT Artinya tidak ada sesembahan Yang berat disembah Kecuali Allah Sesembahan yang disembah oleh manusia Banyak ada di antaranya yang menyembah matahari Ada yang menyembah bulan Ada yang meyakini bintang-bintang Ada di antara mereka yang menyembah kepada jin Dan juga setan Ada di antara mereka yang menyembah patung Ada di antara mereka yang mengikuti dukun-dukun Maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia akan tapi itu semua adalah sesembahan yang batil yaitu sesembahan yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah Allah Subhanahu wa taala berfirman dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang hak Adapun segala sesuatu yang disembah selain Allah maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil yaitu sesembahan-sesembahan yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah karena yang berhak untuk disembah adalah zat yang menciptakan sementara tidak ada yang mencipta kecuali Allah Swt. Seandainya Sesembahan-sesembahan selain Allah SWT Berkumpul Bersatu Untuk menciptakan seekor lalat Nisa mereka tidak akan mampu Allah SWT berfirman Ya ayuhan nas Duriba mathalun lah Innal ladzina tad'una min dunillah Lan yakhluku dhubaban Walau lah Wahai manusia Telah dibuat perumpamaan bagi kalian Fastami'ulahu Allahu Maka hendaklah kalian mendengarkan Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah Selain Allah SWT Layakhluku dhubaban Mereka tidak akan menciptakan seekor lalat pun walau ijtama'u lahu meskipun mereka semuanya bersatu padu berkumpul untuk menciptakan seekor lalat tersebut apabila menciptakan seekor lalat saja yang merupakan makhluk yang sangat sederhana susunan tubuhnya mereka tidak mampu bagaimana mereka bisa menciptakan makhluk yang lebih rumit ciptaannya daripada itu Seandainya mereka bersatu padu Berkumpul Untuk menciptakan seekor lalat saja mereka tidak mampu Bagaimana salah seorang di antara sesembahan-sesembahan tersebut Bisa menciptakan seekor lalat Tidak ada yang bisa mencipta Kecuali Allah SWT Oleh karena itu dialah Allah SWT ilah sesembahan yang memang berhak untuk disembah wahdahu la syarikalah wahdah dia saja ini adalah penguat dari kalimat illallah ketika kita mengatakan kecuali Allah kemudian kita mengatakan wahdahu dia saja ini adalah menguatkan dari kalimat illallah wahdahu la syarikalah wahdah la syarikalah la syarikalah artinya tidak ada sekutu baginya ini adalah penguat dari ucapan kita la ilaha tidak ada sesembahan yang berat disembah kemudian kita mengatakan la syarikalah tidak ada sekutu baginya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Baginya lah segala pujian Dan baginya lah Seluruh kerajaan Lahul hamdu Walahul mulku Wahu ala kulli syaing qadir Dan dialah Allah SWT Yang mampu Untuk melakukan segala sesuatu Pujian adalah milik Allah kenikmatan yang sampai kepada kita yang kecil maupun yang besar maka pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala adapun manusia maka mereka adalah sebab sampainya kenikmatan tersebut kepada kita semua dan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu pujian hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan lahul hamdu wa lahul mulk. Baginya lah segala pujian. Dan kita diperintahkan untuk bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas seseorang tidak dinamakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bersyukur kepada manusia. Kita diperintahkan untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukran, membalas seseorang dengan doa, membalas kebaikan dengan kebaikan ketika ada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Namun pujian yang dinamakan dengan alhamdu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan orang yang miskin menjadi kaya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjadikan orang yang kaya tiba-tiba menjadi miskin dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lihat oleh karena itu orang yang kaya tidak boleh dia sombong dengan kekayaan yang dimiliki Demikian pula orang yang miskin Maka adalah dia bersabar Mungkin Allah SWT Dengan sebab tertentu Akan menjadikan dia menjadi orang yang mampu Allah SWT mampu Untuk melakukan segala sesuatu Mampu menjadikan orang yang Awalnya tidak tahu karena dia belajar kemudian menjadi tahu. Dan bisa menjadikan orang yang awalnya tahu karena satu sebab menjadi tidak mengetahui. Allah SWT mampu untuk melakukan ini dan itu. Oleh karena itu seorang yang merasa dirinya tidak mengetahui merasa dirinya kurang ilmunya maka janganlah dia berputus asa hendaklah dia mengambil sebab berijtihad bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama dan berharap semoga Allah SWT mengubah keadaannya dari yang awalnya tidak mengetahui bisa menjadi orang yang mengetahui demikian pula orang yang berilmu Tidaklah dia bersyukur Dan tidak sombong Dengan apa yang dia miliki Karena Allah SWT maha, melakukan segala sesuatu Allah bisa menjadikan seseorang Yang awalnya dia mengetahui perkara yang banyak Karena satu kejadian Karena satu penyakit Karena satu kecelakaan Maka bisa saja seseorang menjadi tidak mengetahui Wahwa ala kulli syai'in kadir dan dialah Allah SWT yang mampu untuk melakukan segala sesuatu kemudian kita mengatakan la haula wala quwata illa billah tidak ada kekuatan untuk memindah wala quwata dan tidak ada kekuatan tidak ada daya upaya illa billah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memahami atau memahami ucapan la haula wala quwata illa billah maka akan kita dapatkan faedah yang banyak. Di antaranya ketika seseorang mengatakan la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam melakukan segala sesuatu. Ketika dia meyakini bahasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika akan beribadah, ketika akan bekerja, ketika akan menuntut ilmu, ketika akan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain maka dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan yakin bahwasanya dia tidak mungkin bisa menyelesaikan ibadah tersebut atau pekerjaan tersebut kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu Allah swt berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamulah ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Dalam beribadah pun hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan haji kita, umrah kita, tawaf kita, melempar jumrah kita kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Swt. Dan di antara faedahnya apabila seseorang memahami makna la haula wala quwata illa billah adalah menyadari bahwasanya kebaikan yang dia dapatkan kemudahan di dalam ibadah kemudahan di dalam mencari pekerjaan, mencari rezeki itu semua adalah dengan pertolongan Allah Swt. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Sehingga orang apabila membacanya dengan penuh kesadaran Maka dia tidak sombong Dengan ibadah haji yang sudah dia lakukan Dengan kemudahan Dia untuk mendatangi ini, mendatangi itu kemudahan untuk menghafal Al-Quran Atau menghatamkan Al-Quran Dan juga kemudahan-kemudahan yang lain Ketika dia sadar bahwasanya itu adalah dengan izin Allah Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah SWT Maka menjauhkan dia dari sifat riak Dari sifat ujub Sombong Ketika dia mendapatkan kebaikan dari Allah SWT La haula wala quwata illa billah La ilaha illallah wala na'budu illa iyyah wala na'budu illa iyyah dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Ini adalah menguatkan kalimat la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan sebelumnya. Wala na'budu illa iyyah lahu ni'mah walul fadlu walahu thanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Semuanya ini adalah kalimat tauhid yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian diakhiri dengan ucapan walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir membenci kita. Itu membenci ucapan kita la ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak suka yang dinamakan dengan tauhid. Tidak mencintai kalimat la ilaha illallah mereka ridha ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan yang lain. Dan tidak ridha apabila Allah Subhanahu wa taala hanya dia semata yang disembah. Walau karihal kafirun kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada yang lain tidak bergantung kepada yang lain walau karihal kafirun meskipun orang-orang yang kafir membenci yang demikian itu menunjukkan bahasanya seorang muslim dan juga muslimah di dalam kehidupan dia sehari-hari yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala bukan mencari ridha makhluk bukan mencari ridha seorang atasan tidak mencari ridha seorang suami atau seorang istri tapi yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala sudah ridha dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan maka itu sudah cukup yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha kepada saya meridai ucapan saya, meridai apa yang saya kerjakan, maka seorang muslim tidak peduli apakah manusia akan membenci dia atau tidak. Karena dia diciptakan oleh Allah Swt dan dia melakukan itu semua adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt yang telah menciptakan dia. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Manil tamasa ridha Allah bisaqatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan marahnya manusia maka radhiyallahu anhu Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya wa arda anhu nas dan akan menjadikan manusia yang awalnya benci kepadanya menjadi ridha. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan marahnya manusia. Seperti orang yang melaksanakan ajaran Rasulullah SAW menegakkan sunnahnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Rasulullah SAW Kemudian dia, dia dibenci oleh temannya Atau keluarganya Atau masyarakatnya Apabila dilaksanakan Hal itu Lillahi ta'ala Karena Allah SWT untuk mencari rida Allah Maka Allah SWT akan rida kepadanya Dan kelak akan menjadikan manusia menjadi ridha kepadanya Karena hati kita Dan hati saudara kita Hati masyarakat kita Itu di tangan Allah SWT Kalau kita sudah membuat ridha Allah SWT Yang memiliki hati-hati tersebut Yang membolak balik hati-hati tersebut Maka Allah SWT akan ridha kepada kita Dan akan menjadikan hati-hati manusia tersebut Menjadi ridha kepada kita seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW Bagaimana awal beliau mendakwai kaumnya Yang penuh dengan adat istiadat Fanatik dengan nenek moyang Yang penuh dengan kesyirikan Penuh dengan budaya Yang menyelisi syariat Allah SWT Bagaimana beliau SAW Di awal dakwah beliau menghadapi rintangan yang tidak mudah, gangguan yang tidak sedikit dari kaumnya. Sampai akhirnya Allah SWT menolong beliau dan masuk sedikit demi sedikit orang-orang Quraisy sampai akhirnya mereka masuk semua ketika dibuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Beliau mencari ridha Allah SWT Dengan kemarahnya manusia saat itu Akan tapi Allah SWT membalas Allah meridai beliau Dan menjadikan manusia ridha kepada beliau Sebaliknya Manil tamasa ridhon nas Bisa khatillah Barang siapa yang mencari keridhaan manusia Bisa khatillah Akan tetapi dengan membuat marah Allah SWT membuat manusia rida, membuat manusia mencintai dia, akan tapi dengan cara yang membuat Allah SWT marah. Maka akibatnya sakhitallahu alaih. Allah SWT akan marah kepadanya wa askhata alaihin nas dan akan menjadikan manusia kelak akan menjadi orang-orang yang membencinya. Hukuman dari Allah swt bagi orang yang mencari keriduan manusia dengan mengorbankan keriduan Allah SWT. wa Syahidnya seorang muslim dan juga muslimah di dalam ucapan dia sehari-hari dan tingkah laku dia sehari-hari tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Apabila Allah SWT sudah ridha dengan ucapan kita, dengan kelakuan kita, maka itulah yang kita cari dan kita tidak peduli apakah manusia akan ridha dengan kita atau tidak Walau karihal kafirun Meskipun orang-orang yang kafir Membenci Tauhid tersebut Ini adalah Di antara zikir Yang disyariatkan setelah sholat Yaitu la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahu sanaul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa lahu karihal kafirun. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang diriwayatkan oleh budak dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah yang bernama Warrad. Beliau rahimahullah mengatakan Katab al-Mughirah ila Muawiyah ibn Abi Sufyan anna Rasulullah SAW kana yaqul fi duburi kulli salatin idza sallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd. warad ini adalah budak dari Mughirah bin Syu'bah. Dia menceritakan bahwasanya majikan dia yaitu Al-Mughirah ibnu Syu'bah dan beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah menulis kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan saat itu Allah alam Muawiyah sebagai gubernur Syam yang ada di utara. Al-Mughirah menulis kepada Muawiyah dari seorang sahabat Rasulullah SAW kepada sahabat Rasulullah SAW yang lain. Dua-duanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Apa yang ditulis? Apakah menulis tentang dunia dan seisinya? atau menulis tentang perkara yang lain. Anna Rasulullah SAW kana yaqul fi duburi kulli salatin idza sallam yang ditulis bahwasanya Rasulullah SAW dahulu setelah salat setelah beliau mengucapkan salam beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima atait Wala mu'tia lima mana'ta wa la fa'udhal jaddi minkal jadd. Isinya adalah bagaimana Rasulullah SAW atau apa di antara zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW setelah melakukan sholat. Bayangkan, dari seorang sahabat diberikan kepada seorang gubernur. Hanya ingin menceritakan tentang apa yang pernah dia lihat dan apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW setelah melakukan sholat lima waktu. Ingin mengatakan dahulu Rasulullah SAW setelah salam mengucapkan dikir ini. Dan ucapan beliau Allahumma la mani alima atait. Artinya adalah ya Allah la mani'a tidak ada yang mencegah apa yang engkau berikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah akan memberikan kepada seorang hamba sesuatu maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ingin memberikan kita rezeki, maka rezeki tersebut mau tidak mau harus sampai kepada kita. Dan tidak ada seorang pun, baik jin maupun manusia, yang bisa mencegah rezeki tersebut dari kita. Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang akan kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang memberikan apa yang engkau cegah. Kalau Allah SWT sudah berkehendak untuk mencegah sebuah rezeki dari kita, maka tidak ada di antara manusia yang bisa memberikan rezeki tersebut kepada kita. Meskipun mereka mati-matian Berusaha untuk memberikan sesuatu tersebut kepada kita Kalimat ini Allahumma la mani'a lima atait Wala mu'ti'a lima mana'ta Apabila kita pahami Maka akan melatih diri kita untuk bertawakal Hanya kepada Allah SWT Di dalam segala hal Ketika mencari rezeki Ketika mencari ilmu maka kita bertawakal hanya kepada Allah bahwasanya Allah swt. apabila sudah berkehendak untuk memberikan rezeki kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan apabila sudah menghalangi, maka tidak ada yang akan memberikan rezeki tersebut. Kemudian beliau SAW mengatakan wala yanfa'u dzal jaddi mingkal jadda Wala yanfa' dan tidak akan bermanfaat zal jaddi bagi orang yang memiliki kekayaan mingkal jad kekayaan dia kekayaan seseorang harta benda yang dimiliki tidak akan bermanfaat di sisi Allah Swt. bagi orang yang memiliki kekayaan tersebut yang bermanfaat di sisi Allah Swt. adalah iman dan juga amal saleh adapun kekayaan maka ini tidak bermanfaat di sisi Allah Swt. Bahkan terkadang apabila kekayaan tersebut didapatkan dari arah yang tidak benar dan dimanfaatkan di dalam hal yang tidak benar, maka justru ini akan memudarati pemiliknya. Wala yang faudal jaddi minkal jadd. Tidak akan bermanfaat kekayaan seseorang kepada dirinya Jadi yang bermanfaat adalah iman dan juga amal soleh yang dia lakukan Kemudian setelah itu Di antara dikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Setelah salat lima waktu adalah apa yang ada di dalam hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Man sabbahallah Fi duburi kulli salatin Thalathan wa thalathin Barang siapa yang bertasbih Setelah setiap selesai sholat 33 kali Wahamidallah Thalatan wa thalatin Memuji Allah SWT Mengucapkan Alhamdulillah 33 kali Wa kabbarallah Dan Mengagungkan Allah SWT Dengan mengucapkan Allahu Akbar 33 kali fatilka tis'atun wa tis'un maka itu semua adalah 99 wa qala tamamal mi'ah kemudian dia mengatakan yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu Wahuwa ala kulli syain qadir kemudian mengatakan ucapan ini Gufira khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr Kalau dia mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang ke-100 maka akan diampuni seluruh dosanya wa in kanat mithla zabadil bahr meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan meskipun dosanya sebanyak itu yaitu buih yang ada di lautan dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa tersebut dengan syarat apa yang disebutkan di dalam hadis yaitu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan beliau SAW mengatakan Thalathan wa thalathin 33 kali Tidak menyebutkan 34 Atau 35 Atau 30 ini menunjukkan kepada kita bahasa seorang muslim dan juga muslimah apabila ingin mendapatkan pahala ini maka adalah dia benar-benar menghitung benar-benar menghitung jumlah tasbih tersebut benar-benar 33 kali dan ini menuntut dari diri kita untuk konsentrasi ketika kita membaca tasbih tahmid dan juga takbir ini. Dan bukan hanya sekedar mengucapkan kemudian menoleh ke kiri, ke kanan atau melihat orang yang jalan atau sambil ngobrol dengan temannya. Maka orang yang melakukan zikir dengan cara demikian dikhawatirkan dia tidak bisa mengucapkan zikir tersebut dengan jumlah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah wasallam yaitu 33 kali. Jadi kita harus perhatikan mengucapkan tasbih dan juga tahmid takbir tersebut dan benar-benar dihitung dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dihitung benar-benar sampai 33 kali. Supaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar yaitu diampuni dosa kita meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diceritakan oleh seorang sahabiah, seorang wanita yang termasuk sahabat. Dia mengatakan, Amarahun An-Nabiya SAW Amarahun bahwasanya Nabi SAW memerintahkan mereka itu para wanita kaum muslimah dari kalangan sahabat ra'ina bitakbir wat taqdis wat tahlil supaya mereka benar-benar menjaga menghitung takbir tasbih dan juga tahlil kemudian dia mengatakan wa ayyaqidna bil anamil dan supaya mereka menghitung dengan jari jemari mereka Supaya mereka benar-benar menghitung Dengan jari jemari mereka Dan ucapan beliau Wa ayyakidna Al-aqd Ini sebagian ulama mengatakan Seseorang tidak dinamakan melakukan al-aqd Dengan jari-jarinya Kecuali apabila dia Menggenggam Kemudian melepaskan menggenggam kemudian melepaskan. Sehingga caranya demikian. Yaitu kita menggenggam, kemudian kita lepaskan kembali, kemudian kita menghitung kembali. Ini adalah dinamakan dengan al-aqd. Seseorang dinamakan dengan aqada dengan jarinya apabila dia menggenggam dan melepaskan. Jadi begini ya kemudian dilepaskan kemudian begini, kemudian dilepaskan. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Karena sesungguhnya jari jemari tersebut kelak di hari kiamat akan ditanya. Akan ditanya akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwasanya dia pernah digunakan oleh pemiliknya untuk bertasbih, bertahmid, dan bertahlil untuk Allah Subhanahu wa taala. Mustantaqat dan nanti akan dijadikan bisa berbicara. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim dan juga muslimah hendaklah menjaga zikir yang satu ini dan benar-benar menghitung jumlah tasbih, tahmid dan juga takbir yang dia ucapkan. Dan hadis terakhir tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh sebagian ulama. Kemudian selanjutnya di antara zikir yang dibaca setelah sholat adalah tiga surat yaitu Al-Falaq, An-Nas dengan Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dengan qul huwallahu ahad. Ini dibaca setiap sholat satu kali satu kali. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, "Um amarani Rasulullah sallallahu an aqra'a bil muawwidzat fi duburi kulli salah." Rasulullah sallallahu menyuruhku untuk membaca Al-Mu'awwidzat Al-Mu'awwidzat adalah tiga surat Yaitu Al-Falak An-Nas dengan Al-Ikhlas Fiduburi kulli salah Setiap kali selesai salat Hadis ini sahih Diriwatkan oleh Tirmizi dan juga Nasai rahimahumullah. Kemudian di antara zikir yang dibaca adalah ayat kursi. Yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut Barang siapa yang membaca ayat kursi Setiap selesai sholat lima waktu Maka tidak mencegahnya untuk masuk ke dalam surga Kecuali al-maut Yaitu kematian Menunjukkan tentang fadilah Keutamaan Orang yang menjaga membaca ayat kursi Setelah sholat lima waktu Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Nasai dan juga yang lain. Kemudian di antara zikir yang dibaca setelah sholat Di antaranya adalah doa yang dibaca setelah sholat subuh Ummu Salamah berkata Anna Alaihi Wasallam kana yakul idza shalla subha hina yusallim Ummu Salamah bercerita bahwasanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam apabila selesai melakukan salat subuh maka beliau mengucapkan setelah salam mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Permintaan kepada Allah meminta tiga perkara yang merupakan perkara yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, meminta ilmu yang bermanfaat. Setelah sholat subuh, di awal hari dia memulai aktivitasnya, meminta kepada Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan atau ilmu yang bermanfaat bagi agamanya yang ditularkan kepada orang lain maka ini adalah ilmu yang bermanfaat meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat karena banyak di antara ilmu yang dia memang pada dasarnya tidak bermanfaat atau dia bermanfaat pada dasarnya akan tetapi tidak diamalkan oleh orang yang memilikinya. Maka seorang meminta di awal harinya yang pertama adalah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ketika menghadiri majelis-majelis ilmu, ketika dia membaca sebuah kitab atau mendengarkan sebuah ceramah atau mendengarkan ceramah di TV atau di radio, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat yang apabila kita dengar, yang apabila kita baca, kita amalkan ilmu tersebut. Warizqan tayyiban dan meminta kepada Allah Swt rezeki yang baik. Rezeki yang tayyib yang baik dan juga yang halal. Kemudian yang ketiga adalah meminta amalan yang diterima. Menunjukkan kepada kita pentingnya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta supaya amalan yang dia kerjakan diterima di sisi Allah. Di sini Rasulullah SAW dan beliau adalah seorang nabi meminta kepada Allah supaya amalan yang beliau kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan ibadah haji, melakukan salat, bersedekah, berinfak, bersilaturahmi dan dia niatkan itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia memperbanyak meminta kepada Allah supaya amalannya diterima di sisi Allah swt. Ini adalah zikir-zikir yang dibaca oleh seorang muslim dan juga muslimah setelah sholat lima waktunya berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diantaranya ada yang diriwayatkan oleh Bukhari ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Nasai dan juga yang lain dan yang kita kumpulkan di sini adalah hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk mengamalkan zikir setelah sholat ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih tersebut. Dan apabila kita sebelumnya sudah pernah membaca atau membiasakan membaca zikir-zikir tertentu setelah sholat, maka hendaklah ditanyakan kepada ustadz atau ulama dan ahlul ilm yang ada di sekitarnya tentang dalilnya. Apakah bacaan ini ada dasarnya atau tidak? Apabila menunjukkan dalilnya dan bahwasanya hadis ini adalah sahih pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, maka silahkan kita teruskan. Karena sudah pernah diucapkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila tidak ada dalilnya, tidak ditemukan di dalam hadis dan termasuk hadis yang maudhu misalnya atau ada di dalam kitab hadis akan tetapi hadis yang dhaif maka hendaklah seorang muslim apabila sudah mengetahui meninggalkan hadis yang dhaif tersebut dan melaksanakan dan juga mengamalkan hadis yang sahih dan melaksanakan zikir-zikir yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang selanjutnya di sana ada beberapa perkara yang penting yang berkaitan dengan zikir-zikir setelah salat ini. Di antara yang pertama bahwasanya zikir-zikir yang sudah kita sebutkan lafaz-lafaznya ini dikerjakan secara sendiri-sendiri dan tidak dikerjakan secara berjamaah. Dikerjakan sendiri-sendiri masing-masing dari jamaah membaca zikir tersebut tanpa dipimpin oleh salah seorang dari makmum atau imam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiallahu anhum dan mereka setelah melakukan solat lima waktu mereka berzikir dan tidak dinukil dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau memimpin zikir setelah solat atau menyuruh salah seorang sahabat untuk memimpin zikir tersebut. Jadi kita lakukan zikir-zikir tersebut secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, asalnya kita melakukan zikir tersebut dengan melirihkan suara. Asalnya kita melakukan zikir-zikir tersebut adalah dengan melirihkan, merendahkan suara kita. Ini adalah asal dari zikir ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wa bataghi baina dzalika sabila." Dan janganlah engkau mengeraskan salatmu. Di antaranya adalah mengeraskan zikirmu. Kemudian beliau SAW pernah mengatakan, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban." innahu ma'akum sami'un qarib Wahai manusia hendaklah kalian sayang dan berlemah lembut terhadap diri-diri kalian Karena saat itu Rasulullah SAW melihat para sahabat Mengeraskan suara mereka ketika berzikir Maka beliau SAW mengatakan Wahai manusia Hendaklah kalian berlemah lembut terhadap diri-diri kalian Fa innakum la tada'una asam Karena sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli Kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli Wala ghaiban Dan kalian tidak sedang berdoa Kepada zat yang gaib dari kalian Kemudian beliau mengatakan Innahu ma'akum sami'un qarib Sungguhnya Allah SWT itu bersama kalian Mendengar dan juga dekat dengan kalian Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pada asalnya Zikir yang kita baca setelah sholat Adalah dibaca dengan lirih Dengan suara, dengan suara pelan Kecuali dalam satu keadaan Yaitu apabila seorang imam Ingin mengajarkan Zikir tersebut kepada makmumnya Di sekitarnya ada orang tua Atau ada anak-anak kecil dan imam tersebut ingin mengajarkan zikir-zikir setelah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka diperbolehkan dia untuk mengeraskan suaranya. Dan apabila sudah diperkirakan orang-orang tersebut sudah hafal dan sudah tahu tentang bagaimana cara berzikir, maka adalah dia kembali melirihkan suaranya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Um. Al-Imam syafii mengatakan, "Akhtaru lil imami wal ma'mum ayyadhkurullah ta'ala ba'da salam minas salah wa yukhfiyani dzikr Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan aku memilih pendapat bagi imam dan juga makmum supaya mereka berdua yaitu imam maupun makmum mengingat Allah Subhanahu wa taala berzikir ba'da salam setelah salam minas salah dari salat wa yukhfiyani dzikr dan menyamarkan zikir tersebut. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i di dalam Al-Um jilid yang kedua halaman 221. Beliau mengatakan aku memilih untuk imam dan juga makmum supaya zikir setelah salam dengan melirikkan suaranya. Kemudian beliau mengatakan illa kecuali ayyakuna imaman kecuali apabila dia adalah seorang imam yuhibbu ayyata ayyuta'allama min dan dia senang ingin supaya orang lain belajar darinya fayajhar hatta yara annahu qad tu'allima min thumma yusir maka dalam keadaan seperti ini Ketika dia ingin supaya orang belajar darinya Bagaimana berzikir Maka silahkan dia mengeraskan suaranya Sampai dia menyangka Memperkirakan Orang-orang sudah belajar darinya Thumma yusir Kemudian setelah itu dia sir Yaitu melirikkan suaranya kembali Ini adalah ucapan Alimah Musyafi'i oleh karena itu di sini kita memahami beberapa riwayat di antara yang tadi kita sebutkan dalam hadis Abdullah bin Zubair bahwasanya Rasulullah SAW mengeraskan suaranya ketika berzikir. Maksudnya adalah karena beliau ingin mengajarkan zikir tersebut kepada para sahabat sehingga para sahabat bisa mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah zikir dan akhirnya bisa menyampaikan kepada kita sampai sekarang ini. Kalau beliau tidak mengeraskan suaranya, maka para sahabat tidak bisa menukil zikir tersebut kepada kita sehingga sampai kepada kita sekarang ini. Kemudian di sana ada sebuah riwayat bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau beliau pernah mengeraskan istiftah yaitu bacaan istiftah ketika sholat dan ini diceritakan oleh sebagian orang yang sholat di belakang beliau Dan ini kita bawa kepada apa yang tadi kita sebutkan bahwasanya beliau ingin mengajarkan kepada manusia bagaimana doa istiftah Kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan masalah zikir setelah sholat Adalah masalah berdoa setelah sholat lima waktu Para ulama dari empat madhab Ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya Yang namanya doa Ini disunahkan hanya ketika sholat Yaitu ketika sujud Dan juga ketika sebelum salam Mereka mengatakan Berdasarkan hadis Nabi SAW Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi Wahuwa sajid Fa'akthiru doa Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba Dengan Robnya adalah ketika dia sujud Maka adalah kalian memperbanyak doa Menunjukkan bahwasanya untuk berdoa Justru waktu yang mustajab Adalah ketika kita sholat Yaitu ketika kita sujud Dan diantaranya adalah sebelum salam itu adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa Seperti mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal atau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan juga doa-doa yang lain yang datang dari Rasulullah dan boleh kita mendatangkan doa dari kita sendiri Sebagian ulama mengatakan doa itu tempatnya adalah di dalam solat. Ketika kita dalam keadaan menghadap Allah Swt, dalam keadaan dekat dengan Allah Swt, disitulah kita berdoa kepada Allah. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya setelah solat juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya atau mereka berdalil dengan sebuah hadis bahwasanya di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah setelah selesai sholat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Kila li Rasulullah SAW, ayyud du'ai asma' Ya Rasulullah, apa doa yang paling didengar? Apa doa yang paling didengar, yang paling mustajab? Maka beliau SAW mengatakan Qala jawful lail al-akhir Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan Di pertengahan malam Wadubura salawatil maktubah Dan setelah melakukan solat al-maktubah dubura as-salawatil maktubah setelah melakukan salawat salat yang diwajibkan dan hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullah berdasarkan hadis ini sebagian ulama di antaranya Imam Nawawi rahimahullah bahkan sebagian masyayikh yang ada di Arab Saudi mereka berpendapat bahwasanya disunahkan kita untuk berdoa setelah sholat lima waktu. Berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini sekali lagi Hasan dan diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah. Cuma mereka memberikan keterangan tambahan bahwasanya apabila kita ingin berdoa setelah sholat lima waktu maka dilakukan tidak dengan berjamaah. Kita berdoa sendiri-sendiri meminta kepada Allah sesuai dengan permintaan kita masing-masing. Kemudian yang kedua mereka mengatakan doa tersebut tidak dilakukan terus-menerus. Artinya tidak setiap kita dikir setelah sholat kita berdoa. Terkadang kita berdoa dan terkadang tidak. Kenapa demikian? Karena tidak ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW terus-menerus melakukan doa tersebut setelah sholat. Jadi kalau kita ingin berdoa, hadirin sekalian, apabila kita mengambil pendapat yang kedua ini, ingin berdoa setelah melakukan sholat lima waktu, silahkan. Cuma tidak dilaksanakan dengan berjamaah, satu orang berdoa kemudian yang lain mengaminkan, akan tapi dibaca sendiri-sendiri Kemudian yang kedua, tidak dilakukan secara terus-menerus. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW setelah melakukan sholat lima waktu, yaitu cara berzikir beliau atau cara berdoa beliau. Kemudian selanjutnya, di antara perkara yang berkaitan dengan zikir ini, tentang masalah berjabat tangan setelah berzikir berjabat tangan hadirin sekalian ini pahalanya besar. Rasulullah SAW mengabarkan wa ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Ini adalah pahala yang besar bagi orang yang melakukan jabat tangan ini. Orang yang melakukannya lillahi ta'ala dan dengan niat untuk ibadah bukan hanya karena kebiasaan maka dia akan mendapatkan pahala. Diampuni dosanya dan juga temannya sebelum mereka berpisah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi rahimahumullah. Namun tidak ada dalil dari Rasulullah SAW atau pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya mereka setelah melakukan zikir setelah salat mereka saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Mereka berjabat tangan satu dengan yang lain pada waktu-waktu yang lain yaitu ketika mereka saling bertemu sebagaimana sabda Nabi SAW fayal taqiyan yal taqiyan yaitu saling bertemu antara satu dengan yang lain apabila kita belum bertemu dengan saudara kita sebelum sholat masing-masing terlambat atau salah seorang terlambat sehingga tidak bertemu kecuali setelah sholat maka di sini kita disyariatkan untuk berjabat tangan. Karena kita sebelum sholat belum bertemu. Tapi kalau sebelum sholat sudah ngobrol bersama, sudah duduk bersama, sudah bertemu di, per, di perjalanan di jalan, kemudian melakukan sholat bersama, kemudian setelah itu berzikir, maka setelah itu tidak disyaratkan kita untuk saling berjabat tangan. Jadi berjabat tangan memang mendapatkan pahala Tapi waktunya kapan? Yaitu dilakukan ketika kita saling bertemu Antara satu dengan yang lain Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat Dan bisa diamalkan Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan eh, insyaallah eh, esok hari pada waktu dan tempat yang sama kita akan membahas tentang keutamaan kota Madinah dan juga adab-adab berziarah di kota Al-Madinah. Oleh karena itu kita harapkan eh, ini disampaikan kepada yang lain supaya bisa mengambil istifadah.